Mitra bisnis, saya ingin berbagi pemikiran tentang konsep kebahagiaan dan kenikmatan. Ada sesuatu yang menarik. Banyak orang yang mencari kenikmatan dan kebahagiaan itu dengan berusaha membelinya, berusaha mendapatkannya. Dia pergi dari satu diskotik ke diskotik yang lain, dia mencarinya di satu spa ke spa yang lain, dia pergi dari sebuah rokok ke rokok yang lain, dari sebuah heroin ke heroin yang lain dari sebuah pemikiran ke pemikiran yang lain, mencari dan mencari lagi dan mencari lagi. Kadang dia dapatkan kenikmatannya, sebentar hilang dan habis lagi. Kadang dia dapatkan kebahagiaan itu, sebentar dia nikmati, besoknya hilang dan habis lagi. Dia mencari lagi dengan lebih besar, dan besoknya mencari lagi, mencari lagi, tetapi tidak pernah mendapatkan hal yang abadi. Nah, yang menarik banyak pemikiran yang memberikan pendapat bahwa hal yang tumbuh dari dalam jiwa kitalah yang akan memberikan kenikmatan dan kebahagiaan yang selalu mengalir dan mengalir dan mengalir. Jadi pada intinya sebenarnya kebahagiaan kita, kenikmatan kita itu akan tumbuh dengan sendirinya bila di dalam hati dan jiwa kita punya keikhlasan, punya rasa syukur, punya keheningan, punya kedamaian dan punya cinta Ketika kita memiliki semuanya ini, maka hati kita akan mengalir dengan baik tanpa emosi jelek, tanpa amarah, tanpa sebuah kedongkolan, ya. Tetapi sebuah keikhlasan, syukur, keheningan, kedamaian, dan cinta. Mitra bisnis tentu tidak mudah untuk mendapatkan atau mencapai hal ini. Kadang-kadang kita masih saja diinginkan atau dijaga atau diganggu oleh perasaan-perasaan lain itu oke okay karena kita adalah manusia yang manusiawi. Tetapi semakin kita memahami, semakin ada kematangan dalam diri kita, maka semakin kita akan berjalan di jalan yang lebih penuh dengan kedamaian. Mitra bisnis, saya harapkan semoga pemikiran sederhana ini membuat kebahagiaan Anda lebih mengalir dan mengalir dan mengalir lagi